bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Setan Kau Kau berani datang mencariku lagi wanita malang Karena itu kau harus menerima upah dari kesempatan mati karena kesombonganmu itu, Anting Bulan. Kita akan segera buktikan. Ayo, lepaskanlah paku setanmu itu, Kipakuraga. <laughs> Kau benar-benar mencari mati, anak bodoh. Woi, bunuh wanita itu. Oh. Kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age dan ke-14 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Niko Septiawan sebagai Raden Kuda Amoksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Kipakuraga, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menyaksikan pasukan Galuh tengah mendapat serangan dari senjata pusaka Ki Pakuraga, yaitu Paku Pinang. saja paku itu menusuk tembus tubuhku. Eh, di manakah paku setan itu? Rangga, tiarap, serangan ini adalah untukmu. Eh, eh, eh. Hampir saja paku bidang itu menembus leherku. Semua jangan ada yang berdiri. Tiarap terus. Lihat, paku bidang itu memotong putus semua benda pada ketinggian satu meter. Hmm aku akan mencoba menahan paku setan itu dengan kekuatan Aji Banyu Cakrabuanaku. Manusia utama dari Indra Prasta itu kemudian melompat berdiri dan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Belum lagi sempurna rang yang prabu Sora mengumpulkan tenaga saktinya. itu dia paku setan itu meluncur ke arahku. Oh. Yang Prabu Sora yang melihat hal tersebut, segera menyiapkan kembali tenaga sakti Banyu Cakra Buana. Bagaimana Kakang Prabu? Apakah senjata itu sudah berhasil Kakang hancurkan? dapat lagi kulihat. Mungkin hancur atau telah kembali pada pemiliknya. Hmm. Lalu bagaimana Kakang Prabu? Apakah aku sudah pulih berdiri? Berdirilah, tapi tetap waspada. Oh, luar biasa sekali Kakang Prabu. Senjata apakah itu sebenarnya? Senjata andalan dari kelompok penyembah Durga, hmm. aku Pinang. Hmm. Tidak kusangka hari ini aku akan menjumpai senjata itu. Hmm, Adi Rangga. Ya, Kakak. Sebaiknya Adi tidur sajalah. Besok kita lanjutkan kembali perjalanan hingga ke perbatasan. itu ditujukan pada ayahandaku kuda Amoksa. Hmm. Jika demikian, pastilah penyerang gelapnya adalah Kipakuraga. Iya, aku pasti gini. Kipakuraga lah penyebabnya. Akan kucari di sekitar tempat ini. manakah manusia pengecut itu bersembunyi? Hmm. Ah. Hmm. Bau apakah ini? Hmm. Seperti aku mencium bau kemenyan. Ah, iya, bau kemenyan. Baunya semakin keras menyengat hidungku. Ah, pastilah ini adalah perbuatan dari Kipakuraga. Baiklah, akan kutelusuri asal dari asap kemenyan ini. Ah, dari sana. Hmm. Setan, pengecut. Akhirnya aku temui juga kau. Ah, apa yang sedang dilakukan laki-laki pengecut itu? Di antara bayang-bayang cahaya perapian kecil, Anting Wulan melihat Ki Pakuraga tengah menjadi gelisah. Sementara di tangannya tergenggam sebuah paku yang masih menampakkan sisa-sisa bara api yang kemerah-merahan. Oh, luar biasa sekali. Agaknya yang Prabu Sora adalah Raja Binatara seorang raja yang memiliki sikap kepandaian seperti dewa. Ah, jika saja tidak menyaksikan tadi, tentu aku tidak akan percaya yang menggagalkan rencanaku ini adalah Rangiang Prabu Sora. Siapa kau? Kita bertemu kembali Kipakuraga. Oh, kau? Kau putri dari Raden Kuda Amoksa? Hm, bagus. Kau masih mengenalku orang tua. Aku datang kembali untuk memberikan pelajaran terakhir untukmu. Setan! Kau... Kau berani datang mencariku lagi, wanita malang? Karena itu kau harus menerima upah dari kesombonganmu itu. Hipakuraga kemudian meletakkan kembali paku binang senjata andalannya dalam perapian kecil yang masih membara. Setelah berkomat kamit sesaat, kembali paku binang menunjukkan keanehannya. Paku itu perlahan-lahan naik dan melayang hingga satu meter dari atas bumi. Kau akan segera mati. Tindakannya seakan-akan tidak ada artinya menghadapi ilmu meringankan tubuh dari anting bulan. Ini paku andalanmu, Paku Raga. Baiklah, aku akan mencoba menghadapinya dengan tenaga saktiku. Oh. segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa Pak. ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Anting bulan melompat tinggi dan kemudian menjauh. Sesaat setelah ia berhasil berdiri tegak, wanita perkasa asuhan dari penguasa Laut Selatan itu telah merapalkan Aji Banyu buana Paku itu telah datang kembali. Hup, hiya, hiya. Minangku tidak dapat menghadapi kekuatan anak gadis itu. Oh, siapakah sebenarnya anak itu? Nah, kau harus menerima pelajaran dariku manusia jahat, pembunuh kejam. Tunggu. Hmm. Kau Prabu Sora, pencuri licik. Hmm, ya, aku tinggalkan tempat ini sebelum aku melupakan hubunganku dengan gurumu Paman Wanayasa. Guru tidak mempunyai hubungan keluarga dengan manusia licik seperti dirimu. Pencuri licik, pengkhianat. Apakah kau ingin mencari mati? Ingin merasakan kehebatan kujang cakrabuanaku? Setan pencuri, aku tidak gentar menghadapimu. Sekalipun kau menyandang senjata pusaka itu. Hai, ternyata kau lagi anak manis. Kau, kau. Eh, ada apa Kakang Prabu? Apa yang telah terjadi dengan nona itu? Hmm. Aku memerlukan orang tua itu, Adirangga. Untuk itu aku mencegah ia membunuhnya. Hmm. Siapakah orang tua itu, Kakang Prabu? Agaknya dialah yang ingin membinasakanmu dengan mengirimkan serangan ilmu hitamnya. Eh, babi busuk, pengecut! Jadi kaulah yang telah mengirimkan serangan ilmu hitam. Hah? Mampus kau! Tunggu. Tahan Adirangga. Hmm. Aku memerlukannya. Dan lagi bukankah kau pun ingin tahu mengapa ia sampai ingin membunuhmu? Ah, iya. Iya. Benar. Eh, biarlah semuanya saya serahkan pada kebijaksanaan Kakang Prabu. Nah, sekarang apalagi maumu orang tua? Mengapa kau berbuat seperti itu pada saudaraku Rangga? Hmm? ampun tuanku. Sesungguhnya lah hamba melakukan semua ini karena karena Karena apa? karena perintah seseorang dari istana Galuh. Dari istana Galuh. hmm. Prabu Sanakah yang memerintah? hamba tidak tahu tuanku. Seseorang yang telah menghubungi hamba dan menjanjikan hadiah besar untuk hamba tuanku. Kau tahu setelah berjumpa denganku apa yang akan kulakukan oh, untukmu? Ampun tuanku. Hamba mohon maaf tuanku. Hamba tidak tahu bahwa Tuan Amoksa adalah saudara dari tuanku Prabu Sora. Hmm. Aku mengenal Paku Binang. Aku tahu siapa gurumu. Hmm. Hanya satu jalan hidup untukmu yaitu bersama-sama ikut dalam barisanku, membantu perjuanganku saat ini. Kau akan kuampuni dan sekaligus mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar dari yang dijanjikan orang yang memerintahmu itu. Setan, licik. <laughs> Bagaimana? Dengan segala senang hati, hamba Pakuraga menerima limpahan kebaikan Tuhan. Hmm Dasar kalian semua anjing-anjing liar. Kini kalian bersekutu untuk menggalang kekuatan. Aku, aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Tunggu. Aku pun masih merasa penasaran dengan kekalahanku dahulu. Ah, hadapilah aku. Oh, orang tua. Aku, aku tidak mempunyai persoalan denganmu. Minggirlah. Eh, tidak mempunyai persoalan. <laughs> Bukankah kau mengatakan aku adalah laki-laki kejam? Laki-laki tidak berperi kemanusiaan. Manusia berhati binatang. Hm? Kenapa tiba-tiba sekarang kau bersikap lain? Minggirlah. Demi Dewata Agung penguasa sumber air suci sembahanku. Minggirlah. Tidak harus menyelesaikan perhitungan kita dahulu. Aku akan mencoba membalaskan semua kekalahanku dahulu. Loh, loh, Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Jangan Anda lupa oleskan Kalpanax.

Adirangga. Adirangga, kembalilah. Wanita itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatan hamba, tuanku. Karena itu, dia harus hamba selesaikan. Sudahlah, jangan terlampau jauh mengurus persoalan pribadimu, Rangga. Ingatlah keberadaan kita saat ini di tempat ini. Ayolah kita kembali. Mari, Pakuraga. Baik, tuanku. tanpa membantah mengikuti Prabu Sora. Akan tetapi kepalanya dipenuhi dengan berbagai macam persoalan rumit yang baru saja dihadapinya.

kejamnya laki-laki itu? Ataukah memang ada sejumlah persoalan di antara mereka? Sehingga Raden Kuda Amoksa membenci Anting Bulan anaknya sendiri. Aneh benar. Benar-benar luar biasa. Aku bisa mati penasaran jika tidak dapat memecahkan persoalan ini. Biarlah akan kutanyakan nanti setiba di kemah mereka. Besok pagi kau akan mendapat penjelasan tentang tujuan dari gerakan ini. Rangga, kau berikanlah tempat baginya untuk beristirahat. Oh, baik, Kakang Prabu. Hmm, Marilah, akan kuberikan tempat untukmu. Tunggu dulu, Tuan Kuda Amoksa. Uh, Tuan Rangga. <laughs> Kau dapat memanggilku sesukamu. Keduanya adalah namaku. Uh, uh, baiklah, saya akan memanggil dengan nama Tuan Rangga. Hmm. Uh, uh, bolehkah saya mengetahui mengapa terjadi permusuhan di antara Tuan dan Putri Tuan Nanting Bulan? Eh, hey, kau bilang apa? Nah, para pendengar sekalian, apakah akan terungkap masalah itu pada Raden Rangga? Dan bagaimanakah sikap dari Raden Rangga atau Raden Kuda Amuksa dalam menghadapi kenyataan tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.